sekalian barakallahu fikum. Pada hari ini mendekati bulan yang Allah taala muliakan dengan adanya rukun Islam Dhul Hijjah. Maka marilah kita mempersiapkan diri dengan penuh berharap kepada Allah Azza wa Jal diberi umur dan kesempatan dan taufik bisa beramal soleh terkhusus di sepuluh hari yang awal untuk supaya mendapatkan kecintaan yang lebih karena di hari itu kata Nabi SAW ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabba ilallah yakni al asr tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai. Ahabba ilaih. Lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Yakni. Maksudnya adalah sepuluh hari yang awal dari Dhul Hijjah. Maka <clears throat> para sahabat bertanya wala jihad ya Rasulullah. Wala jihad. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji minhu syai. Tidak pula jihad kecuali orang yang berangkat berjihad membawa harta dan jiwanya falam yarji minhu syai. Tidak ada satupun yang kembali. Jiwa dan hartanya diserahkan di jalannya Allah Azza wa Jalla. Dia pulang hanya sekedar namanya ini baru bisa menandingi amalan amalan yang dilakukan di sepuluh hari yang awal dari Hijjah. berjihad di jalan Allah membawa harta nyawa pulang tinggal disebut namanya saja mati syahid ini baru bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di sepuluh hari yang awal oleh karena itulah taqarruban ilallah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal di 10 hari yang awal adalah sebuah kemuliaan yang besar. Baik dengan siamnya, baik zikirnya, baik dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan fasalli rabbika wanhar. Semua itu adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin pada kesempatan kali ini kita melanjutkan insyaallah kita selesaikan dari bab yang disebutkan oleh muallif tentang masalah al-mahabbah. Dan kita masuk pada masalah penting yang bisa diambil dari bab. <coughs> kita masuk yang ke Berapa kemarin? Yang ke-10, al-ashirah. al itu atau yang atas yaitu yang ke-9. Anna minal musyrikina man yuhibbullaha hubban syadida. Anna bahwasanya minal musyrikin dari kalangan orang-orang musyrik Man yuhibbullah Ada orang yang mencintai Allah. Hubban syadida. Dengan sangat cinta. Dari mana masalah ini, faidah ini diambil? Dari firman Allah Ta'ala. Wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah ada segolongan manusia yang mereka mencinta menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sekutu. Sesuatu yang disekutukan, dia jadikan sebagai kesyirikan. Yuhibbunahum. Mereka ini mencintai berhala-berhala tersebut, sekutu-sekutu bagi Allah tersebut, kahubillah. Sebagaimana mencintai Allah. Berarti mereka juga sangat mencintai Allah. Sebagaimana mereka mencintai berhala, mereka juga mencintai Allah. Itulah orang-orang yang terjatuh kepada syirik mahabbah. Wahum yuhibbun al asnam. Mereka orang-orang yang mengaku mencintai Allah menyembah berhala, mencintai berhala, hubban syadida dengan sangat cinta wa tu'khadhu dan terambil juga dari firmannya pada ayat berikutnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah dan orang yang beriman bertauhid tidak ada kesyirikan di hatinya murni kecintaannya murni tidak ada sedikit pun noda-noda kesyirikan dalam mencintai Allah. Mereka asyaddu hubban. Lebih besar cintanya kepada Allah. Maka pada kalimat asyaddu namanya ismu tafdil. Isim yang membandingkan antara dua hal. Namanya tafdil. Antara yang satu dan yang kedua, mana lebih utama? Mana yang lebih besar? Namanya tafdil. Yadullu alal istirahat bil makna. Yang maknanya berserikat, cinta. Ma'aziyadah, namun ada tambahan. Maksudnya, orang musyrik sangat cinta. Namun orang mukmin lebih besar cintanya daripada orang musyrik. Buktinya, buktinya orang-orang jahiliyah mereka berjihad melawan musuh-musuh berhala mereka dari kalangan muwahidin. Berjihad dalam pengertian berjihad di jalannya syaitan. Waladina kafaru dan orang-orang yang mereka kufur juga yujahidun fisabil tauhid di jalannya syaitan. Ketika mereka berhasil menang kata mereka. Sebenarnya belum menang. Ketika terjadi perang Uhud terdapat musibah menimpa sebagian para sahabat. Apa kata Abu Sofyan yang waktu itu masih musyrik? Ala uzalana wala uzalakum. Kita bisa menang pada saat sekarang ini karena kita punya uzza. Lihat. Mereka mengusung berhala uzza. Yang mereka yakini inilah penyebab datangnya pertolongan. Mereka sangat cinta membela berhalanya. Karena dakwatul tauhid adalah merendahkan berhala, mereka marah. Sehingga mereka pun berjuang mempertahankan berhalanya, mati-matian. Tidak mungkin berjuang mati-matian sampai rela mati kecuali karena cinta. Tak mungkin. Kalau orang belum cinta, berat mengorbankan nyawa. Berarti orang musyrik sangat cinta sebenarnya. Tetapi orang bertauhid lebih cinta. Dibandingkan orang-orang musyrik mencintai berhalanya. Dan ujungnya pun beda. Cintanya orang musyrik menghantarkan ke neraka. Karena yang dicintai berhala. Cintanya orang yang bertauhid berujung masuk surga. Mana kita pilih? Tentunya orang yang bertauhid lebih mulia. Sebelum mereka dihinakan orang musyrik di akhirat, di dunia pun sudah dihinakan. Maka nas'alullah assalam wal Sehingga kata Syekh isim tafdil yadulu alal istiraq menunjukkan makna berserikat makna cinta namun ma'aziyadah ada tambahan. Tambahan orang mukmin lebih mencintai Allah. Fakat istaraku fi hub kata Syekh. Sungguh mereka berserikat di dalam masalah cinta wazadal mukminun. Namun orang mukmin zada lebih bikaunihim asyaddu hubban lillahi min haula'i li asnanihim namun orang-orang mukmin lebih nilai cintanya lebih dibandingkan orang-orang musyrik bikaunihim di mana keadaan orang yang bertauhid orang mukmin asyaddu hubban lillah lebih besar cintanya kepada Allah min haula daripada mereka-mereka itu mereka-mereka itu orang musyrik li asnamihim di dalam mencintai berhala berhala mereka itulah cintanya orang yang khalisah maka kata Syekhul Islam fa inna mahabbatal mu'minin khalisah cintanya orang mukmin cinta yang murni cinta yang murni yang tulus setia kepada Allah dia setia hatinya hanya kepada Allah apapun konsekuensinya kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillah hidup matiku hanya untuk Allah segala sesuatu yang dia lakukan demi meraih apa yang dicintai oleh Allah dan ridhoinya itulah orang yang mukmin ya. adapun orang yang musyrik kalau diiming-imingi dunia dia lebih besar cintanya ke dunia buktinya berhalnya ditinggal Buktinya berhalanya ditinggal. Berarti tidak culus cintanya. Ya. Kalau lagi menguntungkan, dipundi-pundi. Kalau tidak menguntungkan, dimarah berhalanya. Nauzubillah. Berhala bisa dimarahi. Demikianlah kecintaan yang ada di hati orang musyrik. Al-ashiratu yang ke-10 barakallahu fikum. Al-wa'idu ala makana as-samaniyatu ilaihi min dinihi al-wa'idu al-wa'id ancaman <clears throat> ancaman alaman kana bagi orang yang kana samaniyah barang siapa yang delapan samaniyah delapan ilaihi min dinih lebih dicintai daripada agamanya Asamaniyah <clears throat> ancaman bagi orang yang lebih mencintai yang delapan daripada agamanya. Apa yang dimaksud delapan? Ayat yang sudah kita baca <clears throat> dalam surat yang sudah kita lewati. Kul ingkana abaukum katakan sesungguhnya bapak-bapak kalian satu bapak wa eh, abaukum wa abnaukum anak-anak kalian wa ikhwanukum saudara kalian saudara kandung atau saudara ayah seibu wa azwajukum istri-istri kalian empat wa ashiratukum keluarga kalian lima wa tarof iqtaraftumuha dan harta yang kalian tumpuk-tumpuk enam wa tijaratun dan perniagaan Takhshawna kasadaha yang kalian takut bangkrutnya. Tujuh yang kedelapan wa masakinu tardaunaha dan tempat yang lebih kalian cintai ilahi daripadanya minallahi wa rasulih daripada Allah dan rasulnya fatarabbasu wa jihadin fisabilillah dan daripada jihad fisabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Surat At-Taubah ayat 24. Jadi ada perkara dunia namanya. Ini perkara dunia, anak, istri, perdagangan, perniagaan, tempat tinggal, itu semuanya dunia. Dunia dikatakan dunia lidanihi karena dekatnya dia. Dekat umurnya, pendek waktunya. Dikatakan dunia, dekat perkara yang dikatakan dunia tadi barang siapa yang dia lebih mencintai daripada agamanya daripada agamanya apa Allah taala ancam fatarabbasu fatarabbasu kata Imam Ibnu Kasir intaziru nantikan saja Mada yahillu bikum. Apa yang akan menimpa kalian. Min iqabih. Berupa siksanya. Tunggu saja kalau bahasa kita. Tunggu. Kapan saja bisa datang. Akan datang menimpa kalian siksanya. Hakadah Barang siapa yang menjadikan delapan dari urusan dunia tadi lebih dicintai daripada agamanya, tunggu kata Ibnu Katsir. Intaziru madza yahillu bikum. Tunggu. Tunggu saja, nantikan apa yang akan menimpa kalian dari siksanya. Disiksa. Mencintai harta saja sudah tersiksa. Semakin besar rasa cintanya akan semakin besar dia harus berkorban. Jadi budaknya. Dia siap memperjuangkan apa yang dia cintai. Dan siap menderita demi yang dicintai. Bangun malam siap. Walaupun ngantuk. Demi mengejar dunia. Pertengkar dengan temannya siap demi yang dicinta dunia bikin ribut karena dunia hina sekali saudara dengan saudara saudara kandung lagi sampai dilupakan yang namanya persaudaraan silaturahim hanya dunia padahal Nabi mengatakan bagaimana ancaman yang berat la yadkhulul jannah qati' dan hadis Bukhari dan Adabul Mufrad diancam dengan ancaman berat tidak masuk jannah orang yang qati memutus silaturahim itulah cinta kadang menerjang apa yang seharusnya tidak boleh dia lakukan maka ma'asyiral muslimin warakallahu fikum ini sudah cukup sebagai siksa bagi dia di dunia di dunia sudah tersiksa maka takutlah kepada Allah mencintai dunia jangan sampai lebih besar rasa cintanya daripada agamanya. Lalu Ibnu Katsir membawakan hadis Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Idza tabayatum bil ina." Kalau kalian sudah jual beli dengan riba, wa aqatum aznabal baqar, kalian pegang ekor sapi. Wa raditum bizara', kalian sudah lebih ridha dengan pertanian. Warak wa taraktumul jihad fisabilillah. Lalu kalian tinggalkan yang namanya jihad fisabilillah. Berjuang membela agama Allah. Mengangkat tinggi-tinggi kalimat tauhid dan sunnah. Lalu kalian lebih ridha dengan dunia, sistem jual beli riba. Dengan lebih ridha dengan peternakan, pertanian, ditinggalkan amalan yang mulia. Salatullah alaikum dullah. Allah hinakan kepada kalian kehinaan Lalu kata Nabi, la yansi'uhu angkum. Kehinaan tadi dia akan dicabut hatta taraja'u sehingga kalian kembali dinakum, mengembalikan urusan ke dalam agama kalian. Hadis Abu Dawud dari Sahih al Syalbani. Yang terakhir, yang terakhir dari masalah yang diwakilkan oleh Syekhul Islam, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu Allah bahwa syirkul akbar <clears throat> anna bahwasanya yang ke-11 manit takhoda barang siapa yang menjadikan barang siapa yang menjadikan nidan tandingan nidan tandingan tusawi mahabbatuhu mahabbat Allah yang dia samakan kecintaannya dengan kecintaan kepada Allah yang dia samakan kecintaannya dengan kecintaan kepada Allah bahwa asyirkul akbaru maka itulah syirik akbar maka itulah syirik akbar itulah yang namanya syirik akbar fil mahab mahabbah dalam masalah cinta syirik mahabbah namanya dan ini barakallahu fikum dengan dalil liqaulihi yuhibbunahum kahubillah. mereka mencintai berhala-berhala itu seperti halnya mencintai Allah summa bayyana lalu Allah terangkan fi siyaqil ayat dalam bentuk ayat. Kalau antum baca dari awal sampai akhir, maka ayat itu siyakul ayat annahum musyrikun syirkan akbar. Bahwa mereka itu golongannya syirik akbar bidalilihin malahum minal azab dengan dalil apa yang mereka dapatkan dari azab. Karena ayat berikutnya waladina amanu asyaddu hubban lillah terusnya apa walau yarol ladzina zalamu kalau seandainya orang-orang yang berbuat zalim melihat walau yarol ladzina zalamu id yarawnal azab ketika mereka melihat siksa berarti wataqatta'at bihimul asbab dan putus hubungan pada hari itu berarti yang dimaksud di situ kata mu'alif siyakul kalimat dari ayat mereka itu orang-orang musyrik. Wa mahum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dulu. Itulah yang ada syirik ma'abbah. Seperti dalam ayat dalam surat Asy-Syura Allah katakan ketika orang-orang itu dimasukkan di dalam neraka ya. maka Allah sebutkan tentang mereka itnusawi itnusawikum birabbil qalu laqad mereka mengatakan sungguh kami lafi dhalalim mubin dalam keadaan sesat yang nyata itnusawikum birabbil alamin ketika kami menyamakan Allah sebagai Rabbul Alamin dalam surat Asyura 96 id birabbil alamin dalam ayat itu menunjukkan kata Syekhul Islam syirik di situ adalah syirik di dalam menyamakan Allah bukan dalam rububiyah tapi dalam masalah cinta itnusawikum birabbil alamin di situ yang dimaksud adalah menyamakan dalam masalah cinta surat asy-syura 96 maka dari situ syirik di dalam mahabbah, rasa cinta sekali lagi haruslah seorang wahid hatinya diisi dengan mahabbah kepada Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan diisi rasa benci dengan lawannya itu syirik dan setiap orang yang menjalankan kesyirikan karena itu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah sebagaimana pembahasan yang sudah lewat. Maka kita masuk pada malam ini pada bab berikutnya. Syekhul Islam akan masuk pada babul khauf. Setelah dibahas tentang masalah cinta, maka akan masuk babul khauf, bab rasa takut. Sebagaimana sudah kita ketahui, Anal muallif rahimahullah aqaba. Bahwasanya muallif rahimahullah aqaba menyusul di belakang. Namanya aqab. Menyusul di belakangnya. Babul mahabbah bi babil khaufi. Setelah bab masalah cinta disusul berikutnya bab rasa takut. Takut. Hmm. Kenapa dibahas masalah takut? li'anal ibadata tartakizu ala syai'ain kata syekh rahimahullah karena ibadah itu terpusat tartagiz terpusat pada dua perkara porosnya dua al mahabbatu wal khauf terpusat pada dua perkara cinta dan takut. Cinta dan takut. Fabil mahabbah yakunu imtithalul amri. Dengan ada rasa cinta, maka menjadikan seorang menjalankan perintah. Yang menggerakkan orang beramal soleh cinta Orang kalau belum cinta berat rasanya. Tidak ada rasa manis. Orang kalau sudah cinta walaupun jauh rasanya dekat. Jauh di mata, dekat di hati karena cinta. Iya. Jadi cinta itu mendekatkan sesuatu yang jauh walaupun dekat di depan mata, kalau belum ada rasa cinta, tidak bisa. Tapi walaupun jauh, laut akan saya seberangi. Kata. Gunung saya akan daki. Insya Allah. Demi apa antum? Demi mengejar yang saya cinta. Itulah cinta. Menggerakkan seorang menjalankan sesuatu. Makanya itu porosnya. Saya ulangi, dengan cinta seorang menjalankan perintah. Wabil khauf dengan rasa takut yakunu ijtinabul nahi. Jadilah orang itu menjauhi larangan. Dengan rasa takut seorang menjadi meninggalkan larangan. Kenapa tidak makan ini? Haram. Misalnya ini khomer. Khomer dihadapkan di hadapan antum. Ayo minum. Tak mau. Tak bayar. Satu juta. Jangankan satu juta. Lebih dari itu jasa mau. Kenapa? Takut. Orang yang minum khomer tidak minum khomer nanti di akhir, Akan diberi minum min toinatil khaybal cairan air yang menetes dari bangkai atau tubuh yang dibakar bainatul khaybar begitu wah sudah mau ya. di nanti ada khomer ya, itu lebih lezat lezat dan disyaribin lebih lezat daripada khomer dunia khomer di dunia baunya tidak karu-karuan dibuatnya pun tidak tahu dari apa tapi karena dia tidak takut walaupun tidak enak Minumnya mungkin sambil begini. Tegak aja. Begitu. Tak takut dengan azab. Itu contoh. Demikian pula orang yang bertauhid. Ketika sudah lewat pembahasannya, ada seorang korib berkorban kamu. Korib walau baba. Ayo, motong hewan. Walaupun seekor lalat. Ma'u koribu. Saya tidak akan menyembelih kepada siapapun kecuali lillah hanya orang itu dipenggal lehernya dipenggal lehernya tapi selamat dari siksa akhirat dia lebih baik selamat di akhirat daripada di dunia tidak selamat itulah tauhid menjadikan satu satu yang dicintai hanya Allah. Sehingga setiap larangan pun dia berusaha menjauhi, menjauhi dan menjauhi. Itu karena takut. Wa idza kana tarikul ma'siyati yatlubul wusul Allah. Maka jika orang itu meninggalkan satu maksiat yatlubul wusula, dia mencari bisa sampai kepada Allah. Meninggalkan satu maksiat demi meraih kecintaan Allah. Sab'atun yudilluhumullah. Yauma la dilla illa dilluh. Akan mendapatkan naungan di saat tidak naungan. Siapa itu? Warajulun ta'athum ra'ah. Ada seorang yang diajak wanita, dataman sobin wa jamal, yang dia punya kedudukan dan punya paras cantik menggoda antum. Diajak. Fakal, namun dia mengatakan, ini akhafullah. Tidak, saya takut kepada Allah. Dia tinggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Apa faidahnya? Sampai sesuatu yang diharapkan mendapatkan naungan di hari kiamat. Itulah meninggalkan maksiat. Jadi niatkan meninggalkan maksiat lillah. Tak kepada Allah. Ada aturan dilarang merokok. Kenapa enggak merokok? ini secara agama racun. Saya tidak makan racun karena Allah. Berarti ingin mengharapkan apa antum? Pahala di sisi Allah. Dapat pahala antum. Karena meninggalkan maksiat. Niatkan meninggalkan maksiat larangan Allah ataupun larangan pemerintah yaitu dilarang juga oleh Allah lillah dapat pahala Walakin hadza min lazimi tarkil maksiyah. Tapi ini konsekuensinya meninggalkan maksiat. Keharusan meninggalkan maksiat karena ingin sampai kepada Allah. Walaysa huwal asas, tapi itu bukan asasnya. Falau sa'alta man la yasni limadha. Kalau Anda tanya coba kepada seorang yang tidak mau berzina, Limada? Kenapa kamu tidak mau berzina? Lakola pasti orang tadi menjawab khaufan minallah. Saya takut kepada Allah. Ya. Kan begitu. Ya. Di dunia saja adabnya sudah berat. Kalau belum pernah menikah, cambuk seratus kali, buang di negeri yang asing atau dijauhkan dari tempatnya setahun baru boleh pulang lagi jadi dicambuk diasingkan setahun baru dipulangkan ke kampungnya lagi karena godaan wanita kalau ketemu lagi yang sudah tobat goda lagi antum bisa jatuh lagi itulah wanita maka yang pezina ini dijauhkan dari tempat nasihatnya sudah dicambuk 100 kali tentu yang menjalankan pemerintah bukan kita rakyat atau diapakan kalau sudah punya suami atau punya istri? Kalau sudah dia berkeluarga, sudah pernah menikah, maka hukumannya beda. Dirajam sampai mati dengan batu, lempar sampai mati. Itu di dunia sebagai tobatnya. Dan nanti di akhirat nauzubillah. Itu ancamannya berat. Makanya dia tinggalkan takut kepada Allah. Gitu. Apalagi zaman sekarang. Ya namanya nomor asing. Ya. Saya siapa namanya fulana nomor sekian calling saya dong. Ya. Saya masih jomblo. Ya. Ini yang dom, ada kesempatan dipanggil dengan HP. Alat sekarang lebih canggih. Godaan lebih berat. Maka banyak memohon pertolongan kepada Allah dijaga dari segala hal yang mengundang ke sana karena takut kepada Allah atau walau saal atau kalau seandainya kamu tanya alladhi yusalli atau kalau kamu tanya orang yang menjalankan sholat laqala pasti dia akan menjawab toma'an toma' karena rasa berharap cinta fisawabillah berharap pahala Allah wa mahabbatan lahu dan karena cinta kepadanya karena mengharap-harap pahala dan cinta kepadanya maka tempat yang paling dekat antara seorang hamba ialah tak kala dia sujud maka ada sahabat minta kepada Nabi ya Rasulullah ketika dia memberikan air wudhu kepada Nabi menolong, memberikan pelayanan kepada Nabi. Is'al, kau minta. Kau minta silakan. Maka sahabat ini meminta, "Ya Rasulullah, saya memohon urafikuka fil jannah." Saya mohon bisa bareng bersamamu di dalam surga. Akhirnya dalik. Atau kau minta yang lain saja? Lah, iya ya Rasulullah. Tidak itu saja ya Rasulullah. Fakal nak Nabi ingatkan fa ini alaika bi sujud. Kalau begitu kamu bantu dirimu agar bisa bareng dengan saya nanti di sorga dengan memperbanyak mada sujud. Bi roti sujud memperbanyak sujud solat. itulah harapan para sahabat. Dan itu bukan ria. Jangan seperti orang sufi saya ibadah nggak nyari apa-apa. Surga enggak juga, neraka enggak juga. Lalu apa? Enggak. Ibadah itu yang diharapkan adalah pahala, surganya Allah. Dan itu bukan ria. Karena kita yang butuh. Jangan dikiaskan dengan orang ngode. Kalau kamu kerja ke orang, kamu kan minta bayaran. Kalau orang ngode, yang dikodeni memang butuh kita. Kita juga butuh dia saling apa? membutuhkan. Adapun ibadah kita kepada Allah, Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh kepada Allah. Barakallahu fiik. Maka tomak berharap terus dengan pahala dan karena mengharap kecintaan Allah. Dan mudah-mudahan bisa bareng dengan beliau sebagaimana kisah tadi bagaimana seorang ingin bersama beliau di sorga memperbanyak sujud wa kullun huma mulazimun lil akhar masing-masing dari keduanya antara cinta dan takut mulazim menjadi kelaziman terhadap yang lain fal khaif wal muti' yuridan najata minal adab min adabillah orang yang takut wal muti' orang yang taat yuridan keduanya menginginkan an-najat keselamatan min azabillah dari siksanya Allah wal wusul ila rahmatihi dan wal wusuli dan ingin sampai ke rahmatnya Allah rahmatnya Allah azza wa jal wahal afdal il insana sekarang sudah jelas kita ketahui bahwa ibadah mesti terbangun di atas dua perkara tadi rasa takut dan rasa cinta nah sekarang pertanyaan hal al afdal lil insan an yughallaba janibal khawfi au yughallaba janibal roja pertanyaan apakah yang lebih utama bagi seseorang untuk mengalahkan yughallab mengalahkan sisi takutnya atau mengalahkan sisi rojaknya yang dimenangkan rojaknya atau khaufnya apakah seorang itu dimenangkan sisi khauf takut atau lebih dimenangkan rasa berharap takut dengan berharap didahulukan mana mana yang lebih afdol untuk dikedepankan dimenangkan eh? mana yang lebih dimenangkan antara rasa takutnya atau rasa berharapnya berharap berarti karena cinta maka ikhtalafa fidalik. Terjadi ikhtilaf dalam hal ini. Wakil. Sebagian mengatakan. Sebagian ulama mengatakan. Yang bagi. An yaghliba. Au ayyuhlaba janibal khawf. Liyahmilahu dhalik. Ala ijtinabi al-ma'siyah. Summa fi'lu ta'ah Sebagian mengatakan bahwa seyogianya dimenangkan sisi takut. Jadi bal khauf, sisi takutnya lebih dimenangkan, didominankan. Agar membawa, menggiring orang tersebut menjauhi maksiat lalu menjalankan ketaatan. Agar liyahmil supaya mendorong, menggiring orang tersebut menjauhi maksiat lalu apa menjalankan taat karena kalau orang sudah takut dia akan menjauhi maksiat setelah menjauhi maksiat dia akan menjalankan apa ketaatan barakallahu fiik wakil sebagian mengatakan an yaghliba janibar raja' dimenangkan sisi ayuh labajani baraja dimenangkan sisi berharapnya bisa sampai di situ insya Allah dan sebagai pengumuman bagi para hadirin insya Allah sebagaimana biasa taklim rutin pekan ketiga hari Ahad bersama beliau Al Ustaz Saiful Bahri dari Cilacap insya Allah pada hari Ahad setengah dua insya Allah Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat>